ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين أما بعد yang kami hormati para habaib, para syiban dan para syabab al-habaib yang kami hormati para sepuh bini sepuh wabil khusus Al Habib Alwi Al Haddad dan juga guru kita Al Habib Abdullah Al Hamid kemudian Gus Abdul Qadir Asyadili demikian juga wabil khusus Khadim Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Al Habib Abdurrahman bin Hashim Barakba Al-Karim Ibnul Karim Gus Rafi bin Al-Marhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim Syadili dan juga para habaib, para kiai, para ustadz yang lain yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu Bapak Kepala Desa sekaligus salah satu pengurus Korwil Lawang Bapak Arif beserta seluruh jajarannya para hadirin hadirat, para pecinta Allah, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya salah satu kutipan tadi dari hadis ke-29 yang telah dijelaskan maknanya oleh guru kita Al Habib Taufik Barakbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innahu yasirun ala man yassarahullah Mu'ad bin Jabal yang menanyakan sesuatu yang besar Sesuatu yang luar biasa Tapi dawuhipun kanjeng Nabi perkawis-perkawis sedanten menika Adalah sesuatu yang mudah bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ini demikian juga dari kalimat kullun muyassarun lima khuliqalah dalam ilmu tauhid ada yang dinamakan kategori muyassar. Orang-orang yang dimudahkan untuk melakukan sesuatu tergantung bagaimana komitmen usaha dan ikhtiarnya. Contohnya, panjenengan rawuh dan menikau majelis sampai kemudian sekarang yang malam ke-28 sampai nanti insya Allah sempurna ke malam 40 ini kategorinya adalah orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis kebaikan. Semoga sebagaimana kita dimudahkan dihadirkan dan dikumpulkan di majelis kebaikan semacam ini, Semoga kita semua termasuk orang yang sehidup se lalapo sehidup semati mbek sampean. Semoga kita sehidup sesurga. Kita sering dikumpulkan di majelis yang baik bersama orang yang baik di surga Allah Subhanahu wa taala kita juga dikumpulkan bersama orang baik utamanya bersama teladan kita, junjungan kita, kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan insya Allah orang-orang yang muyasar dihadirkan untuk berada di majelis kebaikan. Tapi sebagian orang naudzubillah ada orang-orang yang dimudahkan untuk hadir konser. Sebagian ada orang-orang yang dimudahkan untuk hadir di acara dangdutan naudzubillah min tergantung usaha, komitmen, semangat seseorang untuk melakukan dan memilih perbuatan apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada perbincangan dalam masalah akidah antara kaum Qadariyah dengan Jabariyah. Apakah kita ini bisa menciptakan perilaku kita sendiri atau 180 derajat kita ini apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, semuanya 100% dikendalikan oleh takdir. Ada istilah namanya mukhayyar dan musayyar, tapi kemudian dalam perdebatan yang sangat rumit itu, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, guru-guru kita kemudian mengajarkan bagaimana kita menyikapi takdir, bagaimana kita menyikapi usaha dan ikhtiar, ringkasnya kemudian ada rumus yang namanya duit. ini pun apa? duit nopo duit niku sanes peces bukan kemudian yang dikatakan cak ring medurah pes seben duit itu D U I T D doa U nya adalah usaha ini pun kinten-kinten nopo ikhtiar dan yang terakhir T nya kira-kira apa tawakal Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal inilah kunci kesuksesan dunia akhirat. Allahumma. Pertanyaan bagi kita, doa dulu apa usaha dulu? Doa dulu apa ikhtiar dulu? Sebagian kita mengatakan ikhtiar dulu, tapi yang paling ideal adalah kita berdoa dulu, baru kemudian kita berikhtiar. Sebagaimana dikatakan dalam kosidah yang sering kita baca, Qad kafani ilmu rabbi min suali waktiari. Sudah cukup ilmu Allah tentang diri kita berupa suali permintaan saya, doa saya, waktiari ikhtiar dan usaha saya. Berarti ditegaskan dalam kosidah ini kita berdoa dulu baru kemudian ikhtiar. Panjenengan saat derenge nyambut damel, medal duking griyo, langsung nyambut damel napa ndonga kriyen? Nak kanak children sing sekolah niki, langsung sekolah nopo dongorien doa berdoa dulu mau melakukan aktivitas malam hari dongorien riyen nopo langsung melakukan aktivitas malam harinya doa dulu bismika Allahumma ahya wa bismika amut berdoa dulu baru kemudian kita berikhtiar semua ini harus sempurna doa usaha ikhtiar dan tawakal Orang berdoa tapi kemudian tidak mau ikhtiar, menjaluk dan Gusti Allah tapi mboten nyambut damel. Maka dikatakan langit tidak akan menurunkan emas dan tidak akan menjatuhkan intan berlian. Demikian pula orang yang kemudian mek nyambut damel sekolah nggih sekolah berangkat halokes mantun ngoten kuliah nggih kuliah tapi tidak mau berdoa minta kepada Allah dan bermunajat ini orang-orang yang terlalu percaya diri. Maka kemudian ketika kita sudah menyempurnakan, mari kita kemudian tutup dengan tawakal, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tawakal pasrah tapi kemudian tidak didahului doa dan ikhtiar. Gelundung semprong, nerimo ing pandung. Ini bisa saja kemudian salah kalau sekali lagi kita tidak doa dan ikhtiar dulu. Sekali lagi rumusnya adalah do kok doa ngafanto sekali lagi rumus ahlu sunnah wal jamaah adalah du, du. ketika kita sudah berikhtiar berusaha ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin itu adalah merupakan kodok dan kodar dari Allah apapun yang kita lakukan pasti ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada satu kisah di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin, bin, bin Khattab. Singkat cerita Sayyidina Umar ini melakukan perjalanan dari ibu kota Madinah menuju ke wilayah Syam. Sampai di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang kemudian mengandani Sayyidina Nabi mengandani yang memberitahu Sayyidina Umar namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Amirul Mukminin kami kabarkan kepada Anda bahwa di wilayah Syam sekarang ini terserang wabah taun amwas. Ada penyakit yang sangat mewabah banyak di antara sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Lek coro sak meniko penyakit kolera yang sudah mewabah amma wawasa. Apakah kemudian kita akan melanjutkan ke kota ke kota Syam atau kembali ke kota Madinah? Keputusan ada di tangan Anda Akhirnya kemudian Sayyidina Umar melakukan musyawarah Tanya kepada muhajirin awalin Tanya kemudian kepada muhajirin secara umum Tanya kepada kaum ansor Rata-rata para sahabat Sayyidina Umar memberikan jawaban Kita kembali ke kota Madinah Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar Kita kembali ke kota Madinah mendengarkan keputusan dari Sayyidina Umar Abu Ubaidah Ibnul Jarrah kemudian mengatakan nadanya ini agak protes Abu Ubaidah mengatakan kepada Sayyidina Umar afirarun min qadarillah wahai amirul mukminin apakah engkau kemudian harus lari dari takdir takdirmu adalah berangkat ke Syam ketika engkau memutuskan untuk kembali ke kota Madinah berarti engkau sudah lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pernyataan semacam ini Sayyidina Umar kemudian merasa tidak suka. Beliau mengatakan seandainya bukan engkau yang mengatakan wahai Abu Ubaidah. Beliau kemudian mengatakan kalimat yang sangat populer, ya kita memang lari dari takdir untuk menemui takdir Allah yang lain. Kita berangkat ke Syam itu sudah merupakan takdir dari Allah. Kita pun kembali ke kota Madinah itu juga merupakan takdir dari dari Allah. Usaha kita ini yang penting, kita ikhtiar. Penjelasan semacam ini penting poro rawuh kerantenopo di sebagian masyarakat kita. Di tengah mereka kadang wonten tiang ingkang boten purun ngayambes. Terus jenengan sanjangi, sampean opo kok gak sembayang. Jawabannya itu takdirku. onok wong ben bengi mecahi botol, buka didik, Ojo dikandani ambek sing arek-arek majelis taklim, ojo ombe ombe nanae Wis akeh contone sing kemudian sudah meninggal dunia gara-gara oplosan. Akhirnya jawabannya iskis takdirku. Kalau kita mendapatkan pernyataan semacam itu, apa sikap dan apa yang kita lakukan? Kita lokup saja dia. di dilokup. Lek tirose tiang Arab ngoten didogo. Didogo dilokup kalau dia marah, lo sampean lapo ngubuk aku. Sampean lapo ngelukup aku, ya wis iku takdire sampean. Sebenarnya kan tidak, dia harus berusaha. Itu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Umar berikhtiar. Apapun kemudian yang sudah ditentukan oleh Allah, kita yakin bahwa itu yang terbaik yang datangnya dari ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad makanya tiang Jawa niki nggih, tiang Jawa niki kadang ngeten. Wonten perkawis ingkang boten sae, tapi jawabane sik untung. Nggih napa nggih? Wonten tiang tiba, cak ring Madura labu. Wonten tiang tiba wis catu sikile sik untung sing catu duduk sirai, Niki luar biasanya filosofi Jawa. Kadang kemudian wis kejedot batu ini wis untung gak sampai yang ganteng-ganteng tapi kasar-kasar mereka. ini. Kadang sampai sedo kalau saya diuntung akan untung sedo tidak delok penyakit cek seakan lek nanggung penyakit koyok ngono itu. Si untung dirose. Ini dikembalikan kepada konsepsi yang dikatakan oleh para ulama, madafa'ahullahu kana a'zam. Yakinlah bahwa kita ketika mendapatkan musibah apapun, yang secara zahir kita tidak merasa suka sesuatu yang tidak kita sukai, yakinlah bahwa sebenarnya Allah mampu untuk memberikan yang lebih dahsyat dari musibah yang kita dapatkan, tapi Allah Maha tahu bahwa kalau kita diberi musibah yang lebih hebat dari itu, kita tidak bakal mampu. Ini sesuatu yang penting kembali kepada konsepsi tadi itu kita tawakal. Yang lagi-lagi harus disyaratkan doa dan ikhtiar tadi itu. Makanya kalau panjenengan maos alhamdulillah sak mantune sembayang ping pinten 33 kali niku kalau kemudian kita ingin benar-benar bersyukur kepada Allah jenengan rinci niku alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah kula meskipun rejeki kula seret tasik diparingi seger waras alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah meskipun kula kathah utange nggih tasik sehat Alhamdulillah Gusti Allah meskipun kula sampun ditinggal bojo kula saged ngrabi maneh kula tasik saged nggak ada putra-putra ingkang sae ingkang praten ngramut kula alhamdulillah Alhamdulillah yang kelima Alhamdulillah ya Allah meskipun kemudian saya pekerjaan tadi serabutan si nyambut damel si rodo angel tapi kulo nggak ada griya. Mboten usah ditambahi emas yo ya nggih tambang griyo, gadang griyo, masio kontra masio kredit mboten usah ditambahi. Masio masio niku kembali lagi nanti kita sambat. Maka sekali lagi luar biasa apa yang dirumuskan oleh para ulama kita. Sebagai alinia dan paragraf terakhir para rawuh ingkang minulya. Kita menurut thariqah alawiyah husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik terhadap sesama hamba Allah. Ada satu peringatan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa satu keyakinan yang namanya adalah tiaroh. Tiaroh itu tatoyur bahwa untung dan sial itu dikatakan suatu keyakinan yang salah. Untung dan sial berdasarkan kejadian tertentu berdasarkan waktu tertentu, berdasarkan tempat tertentu. Niki sing buatan angsal. Kita harus kembali kepada duit rumus ahlu sunnah tadi itu. Mengapa kemudian keyakinan untung rugi berdasarkan kejadian dan waktu tertentu ini dinamakan tiaroh? keranten ceritanya ngeten. Tiaroh itu dari kata toirun. Toirun niku manuk, manuk niku burung, burung niku manuk, manuk niku burung. Kenapa keyakinan yang seperti ini yang dimiliki oleh orang jahiliyah dinamakan burung atau tiaroh atau tatayur itu? Diceritakan orang jahiliyah itu dulu kalau mau berangkat kerja badai bisnis, badai budal, tenpekan, badai dagang itu dikatakan mereka melepaskan burungnya ngeculakan manue manue dewe jadi diculakan ngeten mantun mantun ditingali pas diculakan ini manue mi berten sebelah punti Lek manuke pas diculaken kok miring ten sebelah tengen, oh berarti hari ini adalah hari keberuntungan bagi saya. Lek aku bisnis, lek aku dagang, aku bakal oleh rejeki sing akeh. Akhirnya berangkat piyambake. Namun sebaliknya kalau dikatakan ternyata burung yang dilepaskan itu terbang yang ke sebelah kiri, oh ini merupakan hari yang sangat sial bagi saya, tanda-tandanya burung yang saya terbangkan miring ke sebelah kiri. Ini keyakinan yang salah dikatakan oleh Nabi Muhammad at-tiyaratu syirkun. Untung dan sial yang disandarkan dinisbatkan kepada kejadian tertentu ini adalah salah satu bentuk kemusyrikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untung rugi disandarkan ditingali manuk mi berten sebelah, tengen nobatan sebelah tiwo. Lah niki kadang tiang Jawa sik tiru-tiru nggih napa nggih? tiang masyarakat pesisir yang pekerjaannya nelayan mencari ikan niku lek berangkat ten segoro ten laut niku kan berangkat dalu berangkat dalu mantun ngoten pas berangkat ditingali pas berangkat bojoku tak tinggal miring nang sebelandi lek ditelok bojone kok miring nang sebelah tengen oh berarti kok joloku pancingku tak uncalo nang sebelah tengen tondo-tondone apa bojoku tak tinggal mur turune miring nang sebelah tengen berarti sing sebelah tengen sing akeh iwake. Kalau kemudian pas ditinggal istrinya miring ke sebelah kiri, oh berarti kok joloku pancingku tak uncano nang sebelah sebelah kiwo. Tondo-tondone opo bojoku pas tak tinggal miring nang sebelah kiwo. Tapi kalau dan ditinggal ternyata istrinya tidurnya terlentang melumah. Boten budal mancing mancing kene ya. sekali lagi ini keyakinan yang salah. Nggak boleh untung rugi disandarkan pada kejadian tertentu. Waduh, kelambine kuwalik, berarti tidak oleh rezeki ake Ya bendino ae kelambine diwalik nggih ya. Kadang mantun ngoten, ngapunten nggih. Mantun ketelekan mano Oh, sampean telek ketelek rezeki sampean yu. Rezeki apa? Ya telai manuk <laughs> Tidak boleh lek mari rabi manten anyar ojo liwat gunung pegat engkau gampang pegatan boten angsal la tusyrik billah kita tidak boleh menyekutukan sesuatu pun terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali ada penjelasan medis atau logisnya sesuatu yang bukan mistis buat nopo-nopo umpamine pun ada ucapan keyakinan orang Jawa gak ilok wong meteng bangun omah wong meteng gak ilok bangun bangun omah ini kalau kemudian logis dan masuk akal nggih mboten napa-napa nggih mesti ae meteng-meteng kok bangun omah ya ceblok mene ondong gak meteng ae balak-balik logur atau kemudian secara medis bisa dijelaskan misalnya misalnya kemudian barangkali cat baru kalau rumah baru dicat mengeluarkan zat tertentu yang barangkali berbahaya untuk bumil bumil niku napa ibu hamil. Ini ada penjelasan medisnya, termasuk kita punya tradisi menanam ari-ari ari-ari terus mantun-mantun ditimbun dengan tanah, dikasih bunga, di atasnya dikasih kurungan, tenlebeti kurungan dibaringin apa? Lampu. Ini kalau kemudian ada alasan medis kesehatan dan logis tidak apa-apa. Misalnya memang ari-ari itu sejenis bangkai, kalau dibuang di sungai nanti terjadi pencemaran air, dikasih kemudian bunga supaya baunya harum dikasih kemudian lampu supaya tidak dieker-eker nopo Kucing. mungsuni kucing nopo Sing halus ta nopo Asu ese loro maneh. Segawon. Cek mboten dieker-eker segawon. Ini sesuatu yang tidak mengapa meskipun sebagian orang kemudian mengkritik apa yang dilakukan oleh kita itu katanya tasyabuh dengan non muslim. Menyerupai non muslim sehingga kemudian tidak boleh tidak menyerupai bukan berarti sama sebagaimana kita damel gamis kata Habib Taufik damel gamis ada tokoh-tokoh agama yang lain yang juga pakai gamis nggih napa nggih apakah kemudian kalau sama dihukumi sama kita pakai sarung orang-orang di sana juga pakai sarung sebagai penutup pengkulung nggak ada cerita baru pulang dari Yaman belajar sama Habib Taufik di Hadramaut kan gamis dan bunti-bunti mantun mantun dijak kali rencang kulo ayo wis nang koncoku loro wangi, jenguk nang rumah sakit ngapunten mboten ten griyane ten rumah sakit. Sik tak aku sik nggawe gamis iki lho. Wis gak apa-apa wis rada sungkan aku lek numpak angkot tak tumpakno taksi. ditumpakkan taksi dugi ten rumah sakit Saiful Anwar. Mungkin seperti makhluk asing ngoten ya, ditingali nggawe gamis ngoten. Rada sungkan ditingali tiang kopiah kula copot. Kopiah kula copot lewat di lorong-lorong rumah sakit tadi itu, mantun ngoten wonten sing rasani kula. Pas dirasani, alhamdulillah kula mireng. Pripun rasan-rasane? masa Allah yo, si enom wis dadi pendeta. Kita melakukan kemiripan masang ari-ari dan seterusnya tidak kita keyakini sebagai sesuatu yang mistis, tapi keyakinan ini yang kemudian kita murnikan, kita tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Kalau kita punya pilihan, kita sholat apa tidak sholat, pilih nopo pak? pilih istiqomah dengan males istiqomah nopo males pilih ibadah dengan maksiat pilih ibadah nopo maksiat sing banter ibadah nopo maksiat jadi orang baik dengan jadi orang jahat pilih baik apa jahat sekarang bapak-bapak diam ibu-ibu ada pilihan di tangan kanan saya ada racun di tangan kiri saya ada madu pilih diracun apa di madu lek bapak bapak E teges ibu ibu E mboten enggak ada jawaban nih Padahal madu itu kan membuat orang tahes, Pak nggih. Lek racun membuat orang napa? Nggih pun diracun napa di madu? Sing jawab sing lanang. Kulo paringi kunci jawaban Ibu, saya pilih racunnya Ustaz. Saya pilih racunnya untuk saya berikan kepada orang yang akan memadu saya. Kadang wong lanang niki rodok repot, ibu ibu E wis rodok umel nggih ya. Napa umel niku? Nyapu-nyapu terlatar ditakoki, ibu, Bu, sampean umure piro sih, Bu? 50 apa? Ojo nyentak tak takoni umure piro?" 50. Apa? Enggak lek iso tak ijolno selawian loro. <laughs> Hanya sekedar intermeso, semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik, kita diistiqomahkan untuk melakukan sesuatu yang baik, kita kumpul bersama habaib guru-guru kita yang baik, di akhirat kita juga dikumpulkan di tempat yang baik sehingga ketika kita wafat pun diambil oleh Allah diundang dalam keadaan baik dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin wallahul musta'an wa alituklan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh